Dan dia termasuk seorang yang memberi semangat dan memprovokasi Al-Ahzab untuk memerangi Rasulullah alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kemudian kita masuki pasal yang berikutnya, faslun dan disebutkan pada judulnya Ghazwatu Bani Lihyan. Perang bani Lihyan. bani Lihyan satu kabilah. Kabilah ini dari Hudail. Yang mereka orang yang menetap dan tinggal di pinggiran kota Makkah. Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريضة بستة أشهر Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali keluar setelah terjadinya peristiwa Quraidah. Enam bulan berikutnya. Kita bisa membayangkan demikian berdekatannya jarak antara satu peperangan dengan peperangan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya di atas tauhid, di atas sunnah, cinta kepada Islam, sehingga mereka adalah para sahabat yang merelakan seluruh apa yang mereka miliki dari harta dan jiwa agar mereka mengharapkan syahadah meninggal sebagai seorang syahid dan mendapatkan riba dari Allah Subhanahu wa taala. Peperangan demi peperangan yang besar dan yang kecil terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa mereka tidak beristirahat mereka senantiasa menghabiskan masa-masa mereka dalam kehidupan dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengamalan ilmu termasuk mengamalkan amalan yang paling mulia yaitu berjihad إجابة الله سبحانه وتعالى وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح قاصدا بني Lahyan dan peristiwa yang terjadi pada Jumat al-Ula dari tahun yang ke-6 menurut pendapat yang paling sahih dan beliau memaksudkan untuk mendatangi Banu Lihyan ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع المقدم ذكرهم untuk menuntut pembalasan atas meninggalnya ashabul raji' yang telah disebutkan penjelasan tentang mereka sebelumnya. Ashabul raji' ini sudah dibahas oleh beliau pada peristiwa sebelumnya. Ashabul raji' ini terjadi pada tahun keempat hijriyah. Beliau menyebutkan pasal ini setelah peristiwa perang Hamra al-Asad sebelum Bi'ru Ma'una. Ya, kalau antum kembali merujuk ke halaman-halaman sebelumnya itu ada pasal khusus tentang diutusnya enam para sahabat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa mereka berjumlah 10 orang. Namun Ibn Ishaq menyebutnya 6 orang. Terjadi pada tahun keempat Hijriyah di bulan Safar. Yaitu ketika uh, kabilah Abal dan Al-Qarah mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa di kampung mereka sudah banyak yang masuk Islam. Maka mereka menginginkan ada yang memberikan pelajaran kepada mereka, memberi ta'lim dari para sahabat. Maka Nabi SAW berbaik sangka kepada mereka. Rasulullah mengutus enam. Namun dalam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan mereka berjumlah sepuluh yang dipimpin oleh Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Dan di antara mereka Hubaib bin Adi. Walhasil, eh, pada saat Nabi alaihi salatu mengutus mereka sampai di satu daerah yang disebut ar rajiyah Oleh karena itu, eh, kejadian ini disebut Ba'atul Rajiyah. Dan orang-orang yang dibunuh oleh mereka ketika itu mereka disebut Ashabur Rajiyah. Karena pada saat berada di Ar-Rajiyah ternyata mereka uh, hanya merupakan kedustaan. Tujuan mereka adalah membunuh para ulama dari kaum muslimin, dari para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala sehingga mayoritas mereka terbunuh terkecuali dua orang yang kemudian di, dijual kembali uh, di Makkah untuk dijadikan sebagai budak ketika itu. Ini yang telah disebutkan oleh Al-Hafidh Mutathir. Maka Rasulullah SAW mendatang Banu Lahyan untuk menuntut hal tersebut. Karena mereka ini ya bahagian dari kelompok tersebut dari amal dan al-qarah yang uh, pada hakikatnya mereka melakukan qadar pembatalan atau penipuan terhadap sebagian para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Fasara hatta nazala biladahum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam terus berjalan hingga beliau menempati daerah mereka. Fi wadin di sebuah lembah yuqalu lahu Quran. Lembah yang disebut Quran wa huwa baina Amajin wa Usfan. Quran adalah sebuah lembah yang terdapat antara Amaj dan Usfan. Ini yani daerah di sekitar Makkah. Amaj sebagian menyebutkan bahwa sekarang bernama Khulais Adapun Utsman sekarang masih tetap bernama Utsman. Nah, di sana ada lembah yang disebut Quran. Nabi Ali alaihi wasallam sehingga di daerah tersebut dan bersiap-siap untuk menyerang mereka. Menyerang Banu Lahyan. Fawajadahum qad tahassanu fi ru'usil jibal. Maka Nabi alaihi mendapati ternyata mereka sudah membentengi diri-diri mereka di puncak-puncak bukit. Sudah lari ketakutan. Mencari tempat-tempat perlindungan. Fatarakahum. Maka Nabi alaihi wasallam membiarkan mereka. Warakiba fi mi'atai faris hatta nazala usfan. Dan beliau berkendaraan bersama dengan 200 penunggang kuda dari para sahabat. Hingga beliau pun beristirahat singgah di daerah Utsman wa ba'atha farisaini dan beliau mengutus dua penunggang kuda mengutus dua penunggang kuda ini yang disebutkan oleh Ibn Ishaq yang disebutkan sebagian ahli sejarah seperti Ibn Sa'ad menyebutkan bahwa beliau mengutus sepuluh penunggang kuda ketika itu. Ya, tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kaum musyrikin. Ya, jangan disangka bahwa kekuatan kaum muslim telah hilang setelah peristiwa Khandaq. Ya, bahwa yang demikian tidaklah merubah kondisi kaum muslimin bahkan semakin menambah kekuatan mereka. Hatta nazala qura' al-ghamim hingga Keduanya singgah di daerah yang disebut Qura, Qura al-Ghamim. Ini sudah mendekati Makkah. Thumma karra raji'aini. Kemudian keduanya kembali. Ya, sekedar untuk menakut-nakuti mereka. Thumma qafala sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam kembali ke Madinah. Sebagaimana yang telah beliau terangkan setelah peristiwa perang Ahzab, beliau mengatakan Inna nabzuhum wa la Sekarang kami yang memerangi mereka. Bukan mereka yang mendatangi untuk memerangi kami. Setelah peristiwa Ahzab. Dan terjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah terjadi peristiwa Ahzab, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin ya melakukan uh, membentuk pasukan-pasukan yang kecil dan yang besar untuk bersiap-siap memerangi orang-orang musyrik. Nah, namun dalam peristiwa Banu Lahyan ini, Ghazwat Banu Lahyan, tidak terjadi pertempuran sampai Nabi SAW kembali ke Al-Madinah. Faslun, pasal yang berikutnya disebutkan dengan judul Ghazwatu di Qarat. Perang Dhu Qarat Zuqarat ini nama sebuah bukit. Bukit yang berbatu keras berwarna hitam. Yang letaknya dari kota Al-Madinah bagian utara timur. Jarak kurang lebih antara kota Madinah dengan Luqarat ini sekitar 40 kilometer Sekitar 40 km. Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir, ثم أغار بعد قدومه إلى المدينة بليالي Kemudian setelah itu Rasulullah alaihissalam melakukan penyerangan. Setelah baru saja kedatangan beliau ke Madinah beberapa malam, yaitu dari Banu Lahyan. Subhanallah, baru beberapa malam. selesai Nabi Alaihissalam baru tiba dari Banu Lahyan sampai ke Madinah itu jarak yang yang tidak dekat antara Makkah dan Madinah berjarak 430 km dengan kondisi ketika itu tentu tidak sama dengan sekarang dengan perjalanan yang dimudahkan dengan aspal dahulu tidak demikian mereka menempuh perjalanan berhari-hari. Jadi ma'asyarul rahmatullah baru saja beberapa malam tiba berangkat kembali. Untuk melakukan penyerangan. Ila al Madinah bilayali Uyainah ibnu Husn fi Bani Abdullah ibn Ghatafan untuk memerangi Uyainah bin Husn yang berasal dari Banu Abdullah bin Qatafan. Jadi untuk memerangi orang ini bersama dengan kelompoknya tentunya, pasukannya. Apa yang dilakukan oleh mereka ini? Ala liqahin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati bil ghabah. Mereka ini merampas al-liqah yang dimaksud al-liqah itu jamak dari laqhah. Laqhah atau liqhah. Yang dimaksud adalah unta yang yang yang memiliki air susu yang banyak. Unta betina yang memiliki air susu yang banyak. Itu disebut al-liqah. Nah, uh, yang disimpan di daerah Al-Ghabah. Al-Ghabah ini sebuah tempat. Sebuah tempat yang dekat dari kota Madinah yang memiliki banyak pepohonan di daerah itu. Nah, di sana Rasulullah SAW meletakkan unta-unta sedekah Nah, di antara unta tersebut juga ada ontanya Rasulullah alaihissalam yang dipelihara oleh seorang pengembala di daerah itu, al bersama dengan istrinya. Nah, ini Uyainah bin Hiz. apa yang dia lakukan? Dia merampas unta-unta tersebut bersama dengan kelompoknya, lalu dia membawa lari. Fastaqaha maka Uyainah ini pun merampas, yakni menggiring onta-onta tersebut. Wa qatala ra'yaha dan membunuh pengembalanya. Membunuh pengembalanya. Wa huwa rajulun min qifab. Dan pengembala ini adalah seorang yang berasal dari kabilah Ghifar. Wa akhadhu imra'atahu Bahkan bukan saja membunuh pengembala, istrinya mereka bawa lari. Jadi unta-untanya dibawa lari, istrinya dibawa lari, pengembalanya dibunuh. Mufsid. Benar-benar merusak. Nah. Dan yang mirip dengan kejadian ini apa yang dilakukan oleh orangnya? Kabilah al uranjun Yang juga membunuh pengembala. فكان أول من أنذر بهم سلمة بن الأكوع سلمة بن عمر بن الأكوع الأسلمي رضي الله تعالى عنه ketika mereka membawa lari unta-unta tersebut sambil mereka menunggang kuda-kuda mereka maka yang pertama kali yang mengejar mereka pada saat terjadinya peristiwa ini adalah Salamah bin Amr bin Al-Aqwa al-Aslam radhiyallahu anhu. Salamah ibnu Amr ini dikenal dalam sejarah seorang yang sangat pemberani dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping beliau seorang pemberani, dia memiliki kekuatan, kekuatan yang luar biasa. Radhiyallahu anhu dalam hal berlari. Ya. Dia bisa mengalahkan berlarinya kuda. Kecepatan kuda. Dia bisa mengalahkan. Disebutkan dalam sejarah dia pernah berlomba dengan kuda, dia menang. Dia mengalahkan kuda. Salam bin Amr bin Aqwa. Ketika itu kurang lebih berumur 20-an tahun. Radiyallahu anhu. Nah, ketika ini mereka berlari membawa unta-unta tersebut. Ya, tentunya mereka sambil berkendaraan dengan kuda menggiring unta-unta itu. Maka Salam bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu mengejar mereka. Thumma ba'atha fi talabihim masyian. Kemudian mencari mereka masyian. Yang dimaksud masyian di sini bukan berjalan, berjalan kaki bukan. Tapi tanpa kendaraan, beliau berlari. Beliau sendirian mengejar mereka. Karena beliau orang yang pertama kali mengetahui tentang peristiwa ini. Maka beliau langsung mengejar kelompok tersebut. Wa kana la yusbaq. Nah ini. Dan beliau tidak pernah terkalahkan dalam dalam berlomba lari. Ini Salama bin Amr bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Nah, dan sampai mendapati mereka kelompoknya Uyainah ini. Faja'ala yarmihim bin nabl. Maka beliau pun melempar mereka dengan anak-anak panahnya. Jadi setelah menemui mereka, Allah bisa di, dibayangkan bagaimana pahlawanan beliau dan semangatnya beliau dalam mengejar para penjahat ini. Wayaqulu sambil beliau mengatakan itu sambil memanah mereka sambil beliau mengatakan anak nul aqwa wal yaumu yaumu rubba. anak nul aqwa wal yaumu yaumu rubba. Aku adalah al Aqwa. Dan hari ini adalah hari Ar-Rubba. Ar-Rubba yang dimaksud al lia Orang-orang yang hina. Yani hari ini adalah hari kebinasaannya orang-orang hina. Yani Li'am. itu orang-orang hina. Ya, sambil beliau melemparkan anak panahnya. Mengenai tubuh-tubuh mereka. Wastarja'a amma ma kana fi aidihim Lalu kemudian beliau berhasil mengembalikan mayoritas apa yang dibawa oleh mereka. Berhasil. Allah. Beliau seorang diri. Berhasil mengembalikan kembali onta-onta tersebut. Walamma waqa sarikhu fil Madinah, maka pada saat terdengar kejadian ini di kota Madinah, ya, sebagian berteriak mengumumkan tentang peristiwa ini. Belakangan baru diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi sementara Salamah sudah sendirian mengejar. Kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi jamaat ibn al Fursan. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam keluar bersama dengan sekelompok para penunggang kuda dari para sahabat radhiyallahu anhum. Falahiqu Salamah bin al-Aqwa. Mereka pun berhasil menemui Salamah. Jadi Salamah sudah terlebih dahulu menemui mereka, kemudian datang Rasulullah Alaihi Wasallam dengan sekelompok para penunggang kuda. Wastarja'ul liqah. Lalu Salama pun mendapatkan bantuan dari kedatangannya Rasulullah Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan mereka berhasil mengembalikan unta-unta itu seluruhnya. Nah, jadi berhasil dikembalikan bahkan wanita pun ya. yakni istri pengembala itu pun uh, berhasil diselamatkan wa balagha nabi sallallahu alaihi wasallam ma an yuqalu lahu dzuqarat pada saat Nabi alaihi salat wasallam tiba di sebuah tempat mata air yang disebut dzuqarat yang disebut dzuqarat fanahara laqhatan mimma sturji'a maka Nabi Alaihissalam pun menyembelih unta lafhah, unta salah satu dari unta-unta tersebut yang telah dikembalikan, direbut kembali. Wa aqama hunaka yawman wa lailah dan beliau tinggal di sana sehari semalam bersama para sahabat. Jadi disembelih untuk makanan mereka selama perjalanan. Tumma raja'a ila Madinah. Kemudian setelah itu kembali ke kota Madinah wa qutila fi hadhil ghazwah al-Akhram yang terbunuh dalam peperangan ini seorang sahabat bernama Al-Akhram ini gelar beliau wa huwa Muhriz bin Nadlah nama beliau adalah Muhriz bin Nadlah radhiyallahu an qatalahu Abdurrahman bin Uyainah Muhriz bin Nadlah ini dibunuh oleh Abdurrahman bin Uyainah wa tahawwal ala farasi lalu dia merebut kudanya dia merebut kudanya. Kuda ini yang dikendarai oleh Mukhris bin Abdullah miliknya Mahmud bin Salamah. Dia merebut kuda tersebut. Fahamal ala Abdurrahman Abu Qatada faqatala. Pada saat dia hendak membawa kuda itu, maka Abu Qatada Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari uh, menyerang Abdurrahman bin Uyainah. Dan Abu Qatada berhasil membunuhnya wastarja al faras dan berhasil mengembalikan kuda yang dibawa oleh Muhriz wa kanat li Mahmud bin Maslamah. Kuda ini miliknya Mahmud bin Maslamah. Jadi eh, ketika itu Abu Qatadah termasuk yang penunggang kuda yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang belakangan. Oleh karena itu Rasulullah Alaihi Wasallam sempat memberi pujian kepada Abu Qatadah dan kepada Salamah bin aqwa Kata beliau khairu fursanina Abu Qatadah. Sebaik-baik penunggang kami, penunggang kuda kami adalah Abu Qatadah. Wa khairu rajalatina Ibn aqwa ah. Dan sebaik-baik orang yang yang berjalan yang tidak menunggang kendaraan di antara kami adalah Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhuma. Wa aqbalatil mar'atul ma'suratu ala naqatin di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita yang ditawanin tadi yang dibawa lari oleh mereka ya, karena dia selamat. Maka dia datang mendatangi salah satu unta miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu unta miliknya Rasulullah. Waqad nadharat. Dia sempat bernazar ketika dibawa lari oleh kelompoknya Uyainah ini dia sempat bernazar ketika itu. Inillahu najjaha 'alaiha latanharannaha. Dia bernazar. apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kelompok ini, kelompoknya Uyainah, maka dia akan menyembelih unta itu. Padahal unta itu miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Miliknya Rasulullah bukan miliknya dia. Kok dia bernazar? Kalau dia selamat, dia akan menyembeli unta itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Bisa majazataha." Alangkah buruk pembalasannya ini. Ya, alangkah jelek pembalasannya. La nazara li Adam fi la yamlik. Tidak boleh bernazar seseorang terhadap sesuatu yang dia tidak miliki. Ya. Tidak diperbolehkan, bukan miliknya kok dia bernazar akan menyembelih bukan miliknya. Kalau saya sembuh, saya ingin menjual mobilnya si Fulan. Ya kan tidak boleh. Bukan miliknya. Nah, maka dia bernadar. Maka dibantah oleh Nabi SAW. La nadar oleh Ibn Adam fi mana milik. Tidak boleh seorang itu bernadar terhadap sesuatu yang dia tidak miliki. Wala fi ma'ziyah. dan tidak diperbolehkan pula menunaikan nazar dalam perkara kemaksiatan. Wa akhadana qatahu dan Nabi mengambil untanya. Ya. Nabi mengambil untanya. Ini bukan karena ini nazar yang keliru, nazar yang salah. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa qad وقد fi sahihihi an Salamah bin Al-Aqwa fi hadhihi al-qissah qala Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Salamah bin Al-Aqwa dalam kisah ini beliau mengatakan faraja'na ila al-Madinah falam nalbat illa illa thalatha layalin maka kami kembali ke Madinah dan tidak tinggal di Madinah kecuali tiga malam hatta kharajna ila Khaybar sampai kami kembali keluar menuju Khaybar baru tiga malam istirahat jadi perang dan perang subhanallah Lalu lagi ke Khaybar. Ya, nanti akan disebutkan peristiwa Khaybar. Wala'alla hadha huwa sahih. Dan mungkin ini pendapat yang benar. Bahwa jarak antara Khaybar dengan peristiwa ini, peristiwa Dukarat, itu hanya berjarak tiga malam sekembalinya Rasulullah SAW dari Dukarat. Kemudian berangkat ke Khaybar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sampai di sini masyaallah warahmatullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu khutbah.